الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون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 kita ada perubahan sedikit sekarang kita subuh mudah-mudahan Allah makin berkahi dan makin cintai kita semuanya Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kita membahas dulu tentang mauqiful imam wal makmum di dalam kitab Syekh sabiq Fiqh Sunnah yang mana membahas tentang fikih tata cara kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh yang mana tuntunan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering sekali menjelaskan bagaimana tentang salatnya Rasulullah bagaimana tentang salat yaitu imam seharusnya berseyogianya di tengah yang di belakangnya adalah orang yang tahu dulu kita sudah terangkan apa hikmah dan seterusnya karena kalau seandainya imamnya ada udur ada sesuatu maka yang di belakangnya bisa menggantikannya dengan yang baik kemudian yang kita sudah bahas yang terakhir adalah mau sibyan belum bisa binar rijal bagaimana kalau softnya di situ ada orang lelaki, di situ ada anak-anak, di situ ada perempuan. Lelaki yang dewasa di depan, kemudian di belakangnya anak-anak, kemudian di belakangnya adalah perempuan. Kita sudah bahas sampai di situ. Sekarang sholatnya orang yang sendirian di belakang imam. Maksudnya sholatnya sendirian, datang sendiri, imamnya ada, kemudian ada sholat sendirian tidak bareng dengan sholat misalnya sholatnya satu dan penuh kemudian datang yang kedua sendirian ini bagaimana dalam hadisnya Rasulullah orang itu bagaimana man kabbar lissalati khalfas sahfi thumma dakhala wa adraka fihi ar-ruku' imam sahhat salatuhu barang siapa takbir di belakang kemudian dia masuk syarat imamnya masih dalam keadaan ruko, maksudnya telat. Imamnya masuk sholat, kemudian sudah selesai baca fatihah, kemudian sudah selesai baca surat atau sebagian daripada surat, imamnya selesai, kemudian imamnya ruko, maka dia telah mendapatkan rokaat. Kalau dengan syarat imamnya masih ruko, dulu sudah diterangkan, jangan sampai makmumnya lari-lari kemudian Allah Akbar atau Allah Akbarnya itu sambil rukuk maka salatnya tidak sah karena takbir harus dalam keadaan diam harus dalam keadaan berdiri ini kita udah terangkan dulu karena kalau makmumnya ikut Allah akbar. Ini kadang-kadang digabung antara takbir apa namanya takbiratul ihram dengan takbir ruko maka nggak boleh. Harus takbiratul ihram dalam keadaan dia berdiri. Berdiri, enggak Allahu akbar. Kalau udah masuk itu imam lagi ruko, dia dapat satu rakaat Makanya ini orang yang sendiri bagaimana? Maksudnya sendiri dalam soft ini soft satu dua tiga udah penuh. Kemudian datang sholat sendirian, bukan sholat sendirian, sholat makmum tapi softnya sendiri sendirian. ini, sebab itu, sebab ini, bisa juga sebabnya karena ada keluarganya, atau tadi tamunya, begini-begini, atau terlambat bangunnya, atau terlambat di jalannya, ya, dia masih tetap semangat masjid. Itu bisa. Atau kadang-kadang orang itu malas duduk-dudukan, santai, ah imamnya panjang loh. Kalau kalau soal wisata masalah, imamnya panjang, santai aja, santai, parkir pun pelan, santainya tidak dapat. Ketika sudah sampai, dia pelan-pelan pelan, Kemudian dia udah deket, waduh, udah ruku ini, cepet-cepet dilalui. Nah, bisa juga alasan begitu. Bisa juga alasan lain-lain. Tapi Rasulullah mengambil yang positif. Nah, ini ajaran Rasulullah dalam berdakwah. Selalu mengambil positif. Alias kalau dalam bahasa Al-Qur'an sultan. Inilah dakwahnya Rasulullah SAW. Jangan dianggap fikih itu tidak benar, Dakwah Rasulullah SAW. Jika orang datang untuk terlambat dan lihat sebuah pokok ini tidak. Rasulullah ambil positif. Mungkin dia terlambat karena tadi mau parkir susah. Bisa jadi cuma untuk masuk ini itu terus dilarang karena ini udah penuh harus parkir sana jauh ini itu terlambat. Mungkin di rumahnya begini, mungkin tertidur, mungkin Istrinya tadi waktu berangkat lagi kurang sehat ini tuh mau ninggalkan, dia pikir ini itu artinya tetap lambat. Mungkin anak itu ada kemungkinan seribu kemungkinan. Tapi lihat kepada orangnya. Kalau orang yang kadang-kadang tidak baik itu lihat ah males itu orang. Rupanya dekat orang rumahnya jauh aja udah sampai. Walaupun rumah dekat, kalau seandainya ada masalah sama yang tahu, jangan sekali-kali jin subhanallah tapi kata Rasulullah kalau bisa jangan diulang lagi terlambat begini nah, enak apa tidak bahasanya Rasulullah that think. oleh satu untuk menemaninya. Ini jalannya, jalan keluarnya. Gracias. hacer sebaiknya berarti boleh dibuat cuma kurang baik yang namanya kurang baik di sini istilah fikih namanya makro. jadi digabung antara dua hadis nah ini ini Islam luar biasa Rasulullah SAW dan para ulama jangan mentang-mentang menyalahkan yang lain yang lain pada pada dua hadis selagi masih digabung selagi masih maknanya benar dan ini sering terjadi maka digabung oleh para ulama jangan sampai berpecah belah. Hormati yang ini, hormati yang ini. Bagaimana cara menghormati? Ayo kita bersatu. Nah, di antaranya mengatakan apa? Ada satu mengatakan tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang lagi sholatnya. Bahkan didoakan kalau Rasulullah. satu mengatakan diulang. Oh, maksudnya di sini adalah apa? Boleh. Kenapa tidak perlu diulang dalam hadis lain satunya lagi? Katanya ini adalah kembali karena terlalu sangat luar biasa Rasulullah menjaganya maka kalau bisa kamu jangan buat ini ulang lagi kalau bisa nah, tetapi hadis yang lain mengatakan apa tidak diulang berarti boleh oh kalau begitu ini boleh tapi kurang baik Tiga digabung antara dua hadis dua-duanya dirangkul oleh Rasulullah SAW nah yang beginian ini menjadikan hati kita adem menjadikan kita tidak panas Jangan dikit-dikit nyalain orang lain, nyalain orang lain. Kata orang lain namanya bisa kamu saja. Akhirnya ribut. Naudzubillah min dan Maka di sini eh, apa namanya dibolehkan tetapi makruh. yang ada luzumil ada ada di amrihi biha. Karena zahirnya hadis yang pertama tidak menyuruh mengulang. Cuma next time yang akan datang dibuat lagi berarti yang tak bisa yang tadi adalah sah cuma yang akan datang sebaiknya jangan dibuat lagi nah, beda dengan kalau seandainya tidak sah kalau tidak sah harus diu diulang nah ini waman hadara wa lam yajid sa'atan fi safi wa la tapi faqila yaqifu منفردا يكره جزء كلا يجزء واحدا من الصف عالما بالحكم بعد ان يكبر تكبيره الاحرام ويستحب للمندوب موافقته Jadi ada dua pendapat kalau seandainya sendiri yang di belakang tadi narik yang di depan satu untuk menjadi teman. Jadi sholatnya tidak sendirian dalam sholat. Yang satu sebaiknya mengalah membantu soft yang kemudian dalam hadis dikatakan orang yang paling baik adalah soft awal kemudian yang sudahnya kemudian kok ini suruh mundur maka nanti pahalanya kurang enggak justru yang mundur ini dapat pahala dua pahalanya dua lebih kenapa dia sebetulnya di soft yang awal atau kedua dapat pahalanya itu walaupun dia mundur karena dia sudah di situ nih ya, eh, sudah ngerjakan di situ cuma mundurnya membantu yang orang sendirian. Pahalanya dua kalau orang yang mengalah. Subhanallah. Jangan jaga bodoh, rugi dong. Saya harusnya di awal, tapi gara-gara ada yang satu terlambat saya jadi nomor dua. Nah, tetap pahala di awal dapat, pahala menemani orang yang sendirian yang tadi dikatakan sebetulnya makruh menjadi tidak makruh, ini dapat pahala lagi. Subhanallah. Softnya kemudian dua atau tiga atau yang kelima, tapi dia karena membantu orang lain dapat pahala dua. Inilah di dalam ajaran Rasulullah SAW. Jangan pakai hitung-hitungan, waduh pasti kalau kita buat ini begini begini tidak. Allah melihat kenapa kamu mundur bukan karena tidak mau sholat di belakang, tidak. Dia mau sholat di depan, tapi karena membantu. Ini yang kita bahas tentang masalah orang yang sholat sendirian dalam softnya bukan sendirian tidak berjamaah berjamaah tapi softnya sendiri sendirian ini sering terjadi kadang-kadang maka orang yang di depan nah, tapi dengan syarat yang ditarik orang yang tahu yang menarik tahu kalau nggak tahu ditarik kira-kira gimana keplak gitu eh, makanya perlu ilmu jangan sembarang narik Tarik lo dibuat-buat kumpul bisa berantem. Jangan. Makanya tadi dikatakan harus orang yang menarik tahu yang ditarik juga wisata, ditungguin, misi telat. Waduh. Kadang-kadang apa? Ada yang terlalu apa namanya ini itu. Maksudnya mungkin diajak baik, tapi caranya melemahkan orang. Akhirnya besok lagi yang sholat di masjid sini? Ada yang galak-galak. Waduh. Emang ini masjid itu tempat lembut, tempat Kira-kira anaknya semangat apa tidak? Mana? Kalau dibilang iya anak apa namanya dapat nilai segitu, ini mampunya makanya malas sekolah dah. Ngapain sekolah kayak gini aja? Orang lain dah sekolah itu sukses bisa jadi kontraktor. Oh, Imam di sini tasfiyatus sufuh sadil murad. Jadi kita dengar imam meluruskan saf. Itu sunnah ya Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Rasulullah itu begitu bahkan membalikkan badan. Tadi kita lihat nilai imam itu balikkan badan. Jangan kaku. Sawu subuh makum mau punya sana. Rasulullah pakai akhlak. Bukan nggak boleh, boleh. Boleh. Madam ke nggak enggak enggak apa sunnah. Tetapi ya Rasulullah itu adalah menghadap kepada makmum. Nah, ini akhlaknya Rasulullah. Walaupun Rasulullah memimpin, boleh aja. Satu suku baku, baik dan kita dulu luruskan sopnya pada ke depan, maksudnya ada ke kiblat. Ya nggak boleh, tapi Rasulullah enggak pilih madep ke jamanan. Kenapa? Menghargai makmum, menghargai kalau berbicara orang itu Rasulullah akhlaknya Rasulullah kalau kita bicara akhlaknya Rasulullah selalu menghadapi kepada orang ini Rasulullah. Sampai mau sholat pada kita kepada Allah, dia menghargai kamu luruskan sholatnya menghadap kepada makmum. Kalau dipanggil Rasulullah, nggak bilang apa, ini enggak. Balikkan badannya ke orang Subhanallah. Bukan dunianya, enggak. Rasulullah dengan badannya membalikkan kalau diajak ngomong. Ini akhlaknya Rasulullah, gembira. Bukan yang apa? Gini, nengok saja gini. Kalau yang manggil orang jadi bawah dia, apa ya? Nah, tapi kalau yang ngambil bosnya kira-kira, oh iya pak, Masya Allah. Ada apa tidak kadang-kadang? Duit, jabatan, karir. Tapi kalau coba posnya udah uang udah belahan, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Jabatannya sudah nggak ada manfaat lagi dia. Iya pak, nanti pak, Ini jawabnya gitu. Tapi kalau lagi dia mengharap, oh iya pak, oh, oh luar biasa, mau dalam ya. Dan Rasulullah menghadapi jamaah itu bermacam-macam. Jamaah Rasulullah menghadap, mau meluruskan. Padahal langsung pimpinan itu menghadap kepada jamaah. Subhanallah menghargai, makmum tanpa semangat, dihargai, otomatis lebih semangat mengikuti imam. Nah ini satu kesatuan, kesatuan di dalam sholat berjamaah. Jadi imamnya itu menghargai makmum, otomatis makmumnya menghargai imam. Disinilah makmum akan mengikuti imam senang dari hatinya bukan terpaksa. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis lain, "Ma ju'ilal imam illa liyutamma bih." Imam itu tidak dijadikan kecuali harus diikuti. Kalau imamnya nggak disenangi sama jamaah, ikutinya terpaksa. Kan? Paksa, akhirnya laba-laba imamnya rokok, ini baca dulu. Imamnya bangun, dia coba-coba ini itu malas. Seperti anak kalau tidak bukan tidak disayang, kurang begitu di respon atau respect oleh anak-anaknya. Ya, kalau dicintai, monggo. Makanya dulu kita pernah bahas di sini saya sampaikan dulu bahwa imam harus berakhlak dengan akhlak yang dicintai oleh makmum. Kalau wahum karun, kalau pada benci kepada imam, bukan gak sah, sah sholatnya, tapi tidak baik menjadi imam. Kalau imamnya tidak disenangi oleh makmum, karena tidak akan membantu makmum itu untuk mengikuti imam pemimpin eh, istilahnya harus disenangi oleh rakyat. Istilahnya begitu, tapi disenangi dengan jalur yang benar, bukan disenangi yang penting senang. Begitu juga imam, senang caranya dan benar dalam peraturannya. Nah, ini subhanallah. Di sini dikatakan sudah imam an ya'mura bi tasfiyatis sufuh. Disunnahkan untuk imam jangan mulai jadi imam atau takbiratul ihram kecuali sudah meluruskan barisan sudul khalal qabla dukhuli fi shalah sebelum masuk dalam salat yang balik dulu ada makmum dan seterusnya eh, kemudian mengarahkan untuk safnya lurus safnya ini itu ini kerjaan Rasulullah SAW dan ini perbuatan Rasulullah SAW dilihat jangan nyuruh enggak beli melihat walaupun kalau ditanya sah sah tapi kurang etika. Itu kita gitu belajar. Fa'an Anasin An Nabiya sallallahu alaihi Wasallam sallam kana yaqbalu alaina biwajhi qabla an yukabbir. Kata Sayyidina Anas, sahabat Nabi yang dekat sama Rasulullah, salah satu sahabat yang dekat sama Rasulullah. Karena dari mulai kecil dia membantu Rasulullah. Anas ini luar biasa. Kisah sedikit ya supaya kita lebih semangat lagi belajar. Itu Anas masih kecil I, ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan orang cinta sama Rasulullah. Cinta sama Rasulullah itu senang. Padahal bagi ini ada yang punya kue istilahnya sekarang bagi kue, ada yang punya makanan pengen Rasulullah kasih, ada yang punya uang kasih uang kepada Rasulullah, ada yang punya hadiah kasih. Ada seorang ibu-ibu, seorang ibu-ibu, ibu-ibu ini kepengen bagi, tapi dia miskin, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa kan, nggak punya apa-apa, kecuali punya nih masih kecil. Ya Rasulullah orang pada ngasih hadiah dan pengen ngasih hadiah nggak punya. Aku punya anak ini. Aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah hadiah bukan diberikan begitu adopsi enggak. <laughs> Maksudnya ya Rasulullah ini untuk membantu kamu. Biar anakku yang bantu kamu. Masya Allah orang-orang pikir bingung anak kasihkan untuk bantu ini itu bukan orang tuanya. Rasulullah jawab kata ulama ini Rasulullah menjawab Rabi hadil mar'a orang yang paling beruntung adalah perempuan ini lainnya bagus kasih Rasulullah maksudnya cinta tahadu tahabu orang saling memberi hadiah saling mendatangkan kasih sayang kasih sayang ini saya malah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ini ini orang nggak bisa akhirnya anaknya kata Rasulullah Rabi hati dimana perempuan yang beruntung luar biasa ulama orang sahabat beruntung kenapa anaknya masih kecil hidup bersama Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dia akan melihat akhlaknya Rasulullah luar dan dalam di luar beliau, di dalam rumahnya beriman Rasulullah ini ada bin Malik ketika anaknya jadi anak yang cemerlang ketika anaknya jadi anak yang luar biasa ketika Rasulullah wudhu diambilin airnya ketika Rasulullah apa namanya ke tempat sandalnya disiapkan ini Anas kerjaannya jadi melihat Rasulullah terus melihat Rasulullah bantu Rasulullah ini Rasulullah katanya paling beruntung adalah ibu ini kenapa kalau anaknya jadi otomatis anaknya itu nanti akan bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Syafaat diizinkan sampai 70 orang. Siapa kira-kira yang akan dibantu pertama kali? Tidak ada lain kecuali ibunya dan ayahnya. Ini orang yang paling beruntung. Anaknya mulia, otomatis dia akan memuliakan ibu dan ayahnya di dunia, apalagi di akhirat. Makanya ini perempuan luar biasa ini Anas sampai pernah minta sama Rasulullah Bukan minta, Rasulullah nawarin. Rasulullah itu luar biasa, orangnya luar biasa. Ketika lagi butuh, ketika lagi ini itu, kalau udah dengar Rasulullah nawarin, nah, kamu pengen apa? Kepengen didoain apa? Siapa yang gak kepengen gitu didoain? Doain Ustadz aja seneng apa tidak? Apa gak seneng? Gak ada jadi dah nanti tutup doa. Doa Ustadz Khotib Bimba. minta ketika Jumat, dua wajibkan berdoa. Pada seneng apa enggak? Kau udah diem. Di sini nggak ada sholat Jumat. Biasanya kalau khatib sudah doa seneng apa enggak? Kenapa seneng? Nah, itu apa itu jujur semuanya. Kenapa doa seneng? Aduh, mau jawab gak enak, tapi itu memang betul. Apalagi kalau khotibnya panjang, panjang, suaranya nggak jelas lagi. Pas doa Allah, muslimin awal muslimat ngantuk, amin bahkan kadang-kadang belum berdoa sudah amin karena kadang-kadang khotibnya ngantuk sih bikin ngantuk <laughs> atau mau jalan jelas. tetapi hakikatnya bukan itu ketika berdoa bisa tersentuh karena kita terasa kurang ya Allah ampunilah dosanya orang muslim dan muslimah enggak ketemu dengan Rasulullah. Kalau tidak bersama Rasulullah kurang, masih kurang, masih kurang. Yang namanya orang kepengennya masuk utama itu ada yang di situ Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan ya Rasulullah, kata Rasulullah mau tes lagi. Awal khairadalik. Apakah mau minta selain itu barangkali kamu pengen rumah, pengen bahagiakan anak, istri ini namanya manusia. lah huwa laka ya Rasulullah. Itu yang aku minta ya Rasulullah. Aku ingin bersamamu nyesel karena nanti di sorga itu nikmat luar biasa. Ada yang nyesel kata Rasulullah satu kalau orang melihat orang lain lebih tinggi derajatnya daripada dia. Masuk sorga kelas yang satu ada kelas dua, ada kelas tiga, ada kelas kelas, kelas semuanya yang paling tinggi melihatnya melihat oh, kenapa aku tidak di situ ya? Padahal dia tetangga dulu sama ke masjid, cuma dia kalau ke masjid cepat, Maka Anas minta, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Berarti nah, surga yang paling tinggi. Akhirnya Rasulullah mendoakan untuk Anas ini. Otomatis Anas ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Minta siapa syafaatnya? Ibu dan bapaknya. Nah ini makanya dikatakan Anas adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Ibunya sangat beruntung kasih hadiah anaknya maksudnya supaya membantu Rasulullah melihat gerak gerik Rasulullah mengikuti ajaran Rasulullah berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Sayyidina Anas mengatakan ada sasaran nabi karena yang bil yang bil alaihi nabi wajib kau belah nabi kau Ada sebagian dekat dengan Rasulullah salah satu orang yang dekat tahu gerak gerik sholatnya Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah SAW sebelum sholat selalu menghadap kepada kami. Nah, menghadap kepada akbar fayaqul apa yang dikatakan oleh Rasulullah tawasu wa'tadilu Jangan, ini sunnahnya Rasulullah. Maaf, maaf. Beginilah kalau sholat berjamaah. Jangan imamnya dipaksakan. Kecuali kalau tujuannya ada kebakaran atau ada apa, itu lain ceritanya. Tidak ada apa-apa. Dia biar makmumnya sholat. Tapi jangan terus-terus kembali sampai setengah jam ngurusin sholat. Jangan, ya, ini biasa aja, normal. Dia nggak luruskan sholatnya. Sama musuhmakum, ma'adu baina manakibikum. Ada lagi riwayat lain, mengatakan apa? Luruskan sholatnya dan luruskanlah Pak Malaki mantap ini apa namanya? Pundak. Pundaknya. Itu ada hadis. Ya itu. Tiadu fi aidi ikhwanikum sudul khalal. Inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bi manzilatil hadaf. Subhanallah. Jadi jangan terlalu jauh antara satu dengan lain. Ya, dekatkan. Karena kalau jauh itu tempat untuk diganggu ya Rasulullah SAW. Siru ala sayri dha'afaikum. Berjalanlah seperti berjalannya orang yang paling lemah kalau kita bersama-sama. Dan ini di sini akhlaknya Rasulullah perhatikan ya Pak. Jadi ini maaf saya sebutkan ini karena banyak pengaduan pengaduan itu bagaimana sering di masjid-masjid lah. Subhanallah begini begini begini begini. Akhirnya jadi sholatnya nggak musuh kejar-kejaran kan? Nah ini kejar-kejaran ini jadikan seolah jangan ini perhatiannya di situ kan. Kejar lagi, oh ini orang kemarin ya. Jangan-jangan nanti kejar lagi, ah ini ya, softnya pindah. Pas nggak bisa pindah, dapat yang kemarin dulu, yang lebih lagi kejarnya. Masya Allah. Akhirnya soalnya musuh pula. Nah di sini kita saling toleran. yang sudah nggak mau sudah jangan dipaksain. Ini bukan sesuatu yang rukun di dalam sholat. Sholat ada rukunnya, ada sunnahnya, ada wajibnya, ada makruhnya, ada batalnya. Malah kalau pindah-pindah terus berkali-kali, itu para ulama mengatakan kalau sampai tiga kali berturut-turut bisa batal sholatnya. Alhamdulillah menjadi sampai begitu. Salah harakatin mutabaliyah. Ini sebagian ulama mengatakan batal. Dan ini jangan sampai kita sholat Bismillah. Kalau mau yang lempar, tidak dapat kita hargai. Tapi tolong lempar sama yang berbeda dengan yang L, Gak tahu, udah silakan. Yang ini ketika udah lari, tahu dong. Ini berarti tidak mau, tidak mau, tidak sependapat. Jangan dipaksa. Ini apalagi masalah ini masalah yang sunnah, bukan yang wajib. Ini jadikan masalah kayak gini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ini sebagai masjid ada kayak gitu. Habis itu ngadu begini, gimana Ustaz? Kalau begini, gimana? Gimana? ribut, Waktunya hina-hinaan. Ini sholatnya begini, ini sholatnya itu, aduh, kata-katanya sudah jadi gak enak, akhirnya gak nyaman, masjidnya nggak gak nyaman, akhirnya jamaah sama jamaah gak nyaman. untuk bila, bidalik apa artinya sholat di masjid? Masjid itu untuk kenyamanan, untuk kita berukhuwah, untuk kita bisa satu, Yang mudah-mudahan dengan bersatu namanya itu sholatul jamaah. Ini nggak pada senang duit, malaikat semuanya orang soleh di rumahnya. Ini subhanallah ini bagaikan begitu luar biasa. Subhanallah jadi tanpa isu, ruh harusnya ini udah DKM-nya ataupun yang ngurusin masjidnya ini otomatis ayo maju maju PSI nggak maju maju. Kadang-kadang sholat Jumat ini sholat Jumat umumnya. Mama di depan masih ada kosong, di belakang sudah penuh. No. pata disuruh kalau ke masjid tetap seng situ dulu. Kenapa? Biar cepat keluar katanya. Masya Allah. Karena memang kebetulan masjidnya luar biasa. Ini sekarang. Apalagi nanti sebentar lagi mau digedein lagi masjid Madinah. Itu luar biasa subhanallah. Dan kabar gembira, salah satu yang bekerjanya itu proyek dapat Indonesia dapat proyek. Mudah-mudahan proyek bagus dunia dan akhirat. Karena di Mekah kemarin Alhamdulillah berhasil orang Indonesia. Ketika diberi amanah proyek untuk pembesaran Mekah, di dalam itu orang Indonesia dari mas kita. Itu Alhamdulillah senang. Sekarang dapat lagi sebagian di Madi, Madinah 2015 katanya. Mudah-mudahan Indonesia tambah berkah insya Allah. Ini luar biasa subhanallah. Nah ini menunjukkan apa? Tidak perlu dipinta-pinta lagi sebetulnya, tetapi maklum tidak ilmu semua sampai kepada masyarakat. Maka Dewan Masjid melanjutkan, ayo depan. Ayo isi penukan yang depan terlebih dahulu dengan bahasa yang satu. Alhamdulillah. Tapi ini sebetulnya dari Rasulullah mana Ibn Umar kata, "Ma min khatwatin." Khatwah itu langkah. Tidak ada satu langkah pun a'dhamu ajran yang lebih besar pahalanya. Dari apa? Min khatwatin masyaa'a rajulun. Dari seseorang yaitu kepada satu tempat yang kosong kemudian dia memenuhi atau memenuhi soft yang masih kosong jadi berlomba-lomba di luar biasa makanya ilmu penting ini disampaikan kayak gini ya jangan perintah-perintah kalau perintah-perintah aja ayo maju ke depan nah, males siapa yang ngomong atau ini tapi kalau kayak gini yang disampaikan dan ini dari Rasulullah luar biasa kemudian ada lagi satu hadis man sholat man sholat man sholat Allah untuk ada makmum yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh imam ketika memerintah atau mengajak makmumnya bergerak dan berubah dari dari gerakan sholatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Seperti biasa kita ada waktu sedikit, mungkin untuk interaktif. Silakan, ya, silakan. Kita ada sekitar 15 menit melihat silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan pertama belakang, ada yang kakinya kecil, ada yang sedang, ada juga yang lumayan. Sandalnya nomornya 49. Masalah, namanya ada namanya orang ber, berbeda-beda. Ada ya, ya. Jadi gimana? Untuk supaya mudahnya yang depan. Tetapi ada pendapat mengatakan yang belah, belakang. Tapi untuk supaya mudah dilihat, imam memang melurusin itu yang ke depannya. Tapi kadang-kadang untuk kayak gini ya, kadang-kadang belakangnya. Jadi tergantung nggak ada masalah sebetulnya ini. Jadi kalau ini mungkin enaknya kalau ada ada garisnya, enak belakang jadi lama. Tetapi untuk imam ketika tidak ada beginian, enak yang diatur adalah de depan karena imam melihat dari depan. Luruskan bisa, lurus ini itu. Jadi masalah ini masalah bisa belakang, bisa juga depan, tergantung di imamnya. Tidak jadikan masalah yang penting lurus sopnya, entah dari depan, entah dari belakang. Tapi kalau yang dulu dulu tidak ada garis-garis kayak gini ya, biasanya de depan, depannya. Tapi kalau sekarang ada garis ini, kadang-kadang untuk ini supaya meluruskan garis yang sudah digariskan tumitnya, tumit ya, belakangnya. Oke, okay, tidak ada masalah. Ya, ya. Jadi bisa ini bisa itu, nggak ada masalah. Nah, kalau enak yang satu nanti imamnya yang atur itu Soal luruskan mundur, ya mundur. Dan yang jadi patokan yang mana itu penting. Yang patokan adalah yang tengah. Jadi kanan lihat kirinya, kiri lihat kanannya. Jangan tarik-tarikan. Yang kanan, yang kanan bilang, aku mundur, mundur, mundur. Jangan terus belok sana. Kata yang sebelah sini, kamu maju, maju, maju. Wah, ribut. Maksudnya lama-lama. Udah lah masing-masing. Waduh, kita kuburannya masing-masing kok. Wah, nah, usubillah, eh. Nah, yang tengah itu jadi patokan. tengah, yang kiri lihat kanan, yang kanan lihat kiri. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada lagi, silakan. Oh, ada, masya Allah, ada dua lagi. Enggak terus. membaca, kita membaca dengan gimana? Itu kalau kita tidak baca Al-Qur'an. Yang membaca itu banyak ulama-ulama mengatakan begitu. Makanya istihad kalau bisa imamnya itu berhenti sejenak, ya baca sebisanya. Makmumnya baca surat Al-Fatihah. Tapi kalau ruku itu spesial, dikasih dikasih oleh Allah walaupun enggak baca Fatihah walaupun kiamnya sebentar kiamnya sebentar aja waktu takbiratul ihram kemudian sujud rukuk dapat dapat tapi Rasulullah bilang apa wala ta'ud jangan dibuat lagi besok ya <laughs> kata Rasulullah dapat ya karena kamu kesungguhan begitu tolong berjamaah mungkin anggap aja ada ada sesuatu butuh, tapi tolong besok jangan diulang lagi ini bahasa Rasulullah tadi hadisnya ya mudah-mudahan bermanfaat ada tadi satu lagi biar ini ibu-ibu ada nggak? Kalau ada barangkali mau bertanya silahkan. Aduh, baiknya. Atau langsung bisa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mohon dijelaskan tentang hadis eh, Rasulullah yang eh, artinya tidak sah sholatnya ketika seorang melakukan sholat yang tidak meluruskan punggungnya ketika sujud dan rukuk. Mohon dijelaskan. Oh. Ini tidak sah bukan berarti tidak sah sama sekali lurus maksudnya lurus dengan jamaah lain atau hanya sendirian. Punggung punggung Iya. Ketika sah sholatnya. Ketika rukuk atau gimana? Ketika rukuk dan ketika Di sini maksudnya nah, lurus di sini paling tidak ya paling tidak itu kalau bahasa ulama fuqaha kan hadis banyak ya. Paling tidak ketika ruku, ketika ruku itu adalah tangannya maaf maaf di apa Ketika ruku ini tangannya di mana? Tangannya di lututnya. Paling tidak, ah, paling tidak beralih tangannya di tapi paling afdalu akmaluhu ketika lurus. Jadi hadis tadi itu mengajarkan kita untuk lebih sempurna, bukan berarti tidak sah fatal, tetapi lebih sempurna. Sholat yang paling sempurna jadi antara karena ruku itu lurus antara punggung dengan kepalanya. Begitu juga ketika sujud, jangan sujudnya datar, maaf maaf. Sujudnya datar kadang-kadang ada orang maaf maaf sujudnya datar gitu. Ada apa tidak datar? Tangannya begini, jangan biar agak lurus, maksudnya nungging sedikit. Kalau rukuk lurus, ini afdol dan akmal. Ya, ini paling sempurnanya. Tetapi paling tidak, paling tidak itu adalah tangannya di mana? Di lututnya. Karena ada orang kadang-kadang tangannya di pahanya. Ada orang kadang-kadang tangannya di bawah lututnya mau terlalu khusyuk luar biasa sampai uh, rukuk lain dengan sujud mirip dengan sujud jadi hadis tadi itu menerangkan afdolnya sempurnanya ya enggak itu kesempurnaan sholat yang paling dicintai oleh Allah tapi kalau seandainya sudah berpegang kepada lutut tetapi kurang-kurang dikit ini itu masih diterima sholatnya cuma tidak lebih sempurna daripada orang yang lu yang lurus jadi hadis itu maksudnya sholat tidak sah sahnya maksudnya apa? tidak sempurna ya, tidak sempurna karena banyak hadis-hadis Rasulullah mengatakan seperti itu banyak orang mengatakan eh, la yu'minu ahadukum maksudnya iman sempurna Nah, jadi di sini sholat yang paling sempurna atau yang lebih sempurna adalah kalau kita bisa meluruskan antara kepala dengan punggungnya. Ketika nungging begitu juga. Nah, ketika sujud dan ya nungging jangan begini kadang-kadang ada sampai ya gimana lah begini kan jangan maksudnya begini agak begini tetapi bukan cukup begini hmm, ada macam-macam ada yang begini ada yang memper nah, tengah begini ininya menghadap ke kiblat jadi bukan cukup begini kadang-kadang apa orang pengen lebih sempurna mungkin dia pikir kalau begini supaya ini begini ini nah akhirnya sikut-sikutan lagi kembali lagi lurus bahkan dianjurkan ininya menghadap ke kiblat. Ini mungkin yang bisa saya paham tentang hadis itu. Ya, ada lagi kanan kiri atau kira-kira ah ada satu lagi mungkin sebagai penutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau tanya mengenai eh, jamaah yang sendirian tadi, ya. makmum yang sendirian diperintahkan e, untuk menarik jamaah yang di depan. Ibu pertanyaan saya pada saat ditarik, maka dia yang ditarik tadi akan memutus sol. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang di belakang sudah ada teman atau ada yang datang belakangan dan ingin mengisi sol yang diputus tadi, tentunya akan mundur dia ya. set otomatis yang satunya ini bergeser jadi jangan melompong di tengah kan masalahnya di tengah ditarik atau sebelah sini set yang sini ke sini atau yang sini ke sini begitu kalau ada ke kanan berarti yang kanan lebih awal untuk ke sini enggak mau yang kiri tengah. jadi nempel tetap nempel jadi yang kosong itu adalah yang biru ujung nah itu otomatis ditarik ini set kayak air aja kalau diambil sini otomatis datang seharusnya begitu. Nah, kumpul. Kemudian ada yang kosong, datang jamaah lain eh, ke sana. Kan masih banyak masalah di sini baru. Datang yang ketiga enggak mengganggu orang yang di belakangnya. Jadi tidak putus sopnya, tidak putus sama sekali karena ini bergeser. Dan yang datang juga tidak mengganggu sop yang belakangnya. Kalaupun datang banyak ini itu langsung ke depan satu harus penuhi depan dulu. Walaupun di sini ada sop, tapi di depan ada kosong, yang datang harus ke sana. Ini peraturannya secara secara global, bukan ditarik terus tetap aja kosong. Nah, nah, ini bergeser, yang kanan bergeser ke tengah atau yang kiri ke tengah, nutupin ini. Nanti yang kosong yang datang kemudian. Jadi tidak ada yang namanya putus. Paling putusnya satu sana nempel ada karena untuk petingan batu ini dan tidak mengganggu jamaah yang di belakang kalau ada datang jamaah lain. Tidak boleh Ya bagus sebagai tadi saya akan terangkan memang. Tetapi ini bagusnya ini jangan sampai pelopong. Tadi saya terangkan di Otomatis yang ininya suruh geser. Makanya sedul kurang tadi itu Rasulullah. Ayo dekatkan, jangan sampai ada oh, kosong. Kalau kosong dekatkan, dekatkan supaya jangan digunakan tempat untuk share oh, karena putus di situ. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat jelas ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita berubahnya ini kepada jam pagi ini mudah-mudahan Allah beri keberkahan lebih lagi kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan mohon doa restunya. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan, tapi mudah-mudahan di rumah aja. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan di damai Indonesia ku, insya Allah Sabtu depan. Kalau tidak ada halangan, insya Allah kita akan ketemu lagi mudah-mudahan. dan mohon doa restunya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat ibadah dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur